السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'matil ibadah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim فقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Raya Jenderal Sudirman Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah duhur Jamaah yang saya cintai yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kita kepada Allah Di siang yang barokah ini Di pekan yang ketiga Bulan Rabi Uthani 1437 Hijriah Itu berarti tinggal 4 bulan dua pekan kita akan memasuki Ramadan tahun ini. Di tengah aktivitas kita bekerja, mencari ma'isyah, mencari nafkah, yang juga adalah ibadah. Manakala kita niatkan melaksanakan perintah Allah mencari rizki yang halal, sekaligus menafkahi keluarga, juga agar kita bermanfaat bagi orang lain. Di tengah bekerja yang ibadah itu, Alhamdulillah, kita sempatkan waktu untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat duhur berjamaah insyaallah kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam ngaji tafsir kita kajian tafsir kita hari ini insyaallah adalah surah al-baqarah surah kedua juz yang ketiga ayat 278 279, 280, 281 dan masih rangkaian tentang larangan berkecimpung berkait dengan riba. Ya. Kita awali ayatnya. <clears throat> A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنذرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا Hai orang-orang yang beriman Ittaqullah Bertakwalah kepada Allah Wadharu ma bakiya minar riba In kuntum mu'minin Dan tinggalkan sisa-sisa riba Sisanya aja sudah tinggalkan Apalagi ribanya In kuntum mu'minin Jika kalian memang orang-orang beriman Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak melakukan itu, tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, fa zanu biharbin minallahi wa rasuli. Ayo, perang lawan Allah dan Rasulnya. Nah, ini luar biasa. Wa in tutum jika kalian bertobat, nah, yang lalu sudahlah Allah mengampuni. Tapi sekarang setelah tahu tak lagi itu namanya tobat falakum ru'usu amwalikum bagi kamu hanya pokok hartanya saja ya, yang lebihnya itu mau namanya pengertian mau namanya kebiasaan mau namanya udah lazim atau bunga atau apa saja namanya ya sudah <laughs> falakum ru'usu amwalikum bagi kalian pokok hartanya saja la tadlimun wa la tudlamun anda tidak berlaku dolim juga tidak didolimi tidak berlaku dolim karena tidak mengambil hak yang bukan haknya dan tidak didolimi karena harta antum utuh. Ya. Oke, okay, kita doa dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Salah satu ciri ayat Madaniyah, ayat Madaniyah itu ayat yang turun pada periode Madinah itu menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini ciri ayat Madaniyah. Karena memang ayat-ayat berkenaan dengan ahkam syariah, ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum syariah itu turun pada periode Madinah. Periode Madinah itu periode setelah hijrah. Sekalipun turunnya bukan di Madinah. Kan ada yang ayat Madaniyah tapi turunnya tidak di Madinah. Misalnya Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum Watmamtu alaikum nikmati waraditu lakum al islam din. Hari ini aku sempurnakan agamaku untukmu. Itu ayat turun di Arafah di Makkah. Tapi tetap masuk kategori ayat madaniyah karena turun pasca hijrah. Ayat-ayat madaniyah biasanya bercirikan ahkam syar'iyah. Kalau ayat-ayat makiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, itu biasanya berkenaan dengan soal-soal akidah, soal-soal keimanan, dan biasanya bunyinya saklek-saklek. Ayat makiyah itu saklek-saklek guys. Kalau ayat Madinah kan penuh kelembutan, ya ayyuhalladzina aman. Kalau ajengan saya dulu mengartikannya, ya anu ariman, penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Kalau ayat makiyah, kul ya ayyuhal kafirun. Katakan hei para kafir kafirun itu jama mudakar salim dari kafir kafirun kafironi kafiruna yang artinya hei para kafir tengik nah pakai tengik bahasa kita aja di arjek diterjemahkannya hai orang-orang kafir gergetnya hilang gitu padahal aslinya itu hai para kafir la abudu ma tak budun sorry ya saya tidak akan pernah hadir ikut-ikutan menyembah yang kalian sembah, yang kalian rayakan, yang kalian ritualkan. Wala antum nama ma'abud. Kalian juga nggak usah ikut-ikutan hadir, ngucapin selamat, ya, yang saya rayakan. Nah, itu kalau ayat-ayat makia, sakok-sakok tegas-tegas. Ayat madaniyah lembut-lembut tapi bicara hukum syariah rata-rata termasuk ini ya ayyuhalladzina aman ya hai orang-orang yang beriman ittaqullah perintah pertakwanya perintah, perintah pertamanya adalah perintah takwa baru setelah itu biasanya adalah bagaimana cara menggapai ketakwaan itu jadi akhi kalau ayat-ayat yang berbunyi perintah takwa itu lanjutannya adalah bagaimana mewujudkan ketakwaan itu Contoh, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana cara menggapai ketakwaan itu? Hendaklah Anda bersama orang-orang yang jujur. Berarti jujur adalah salah satu ciri ketakwaan sekaligus kiat menggapai ketakwaan. Mafhumnya orang yang tidak jujur maka dia bukan orang bertakwa bahkan boleh jadi belum menjadi orang beriman ketika KTP-nya Islam ya dia baru muslim tapi belum mukmin apalagi muttaqi ya atau di ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal ta'zir nafsum ma qaddamat lighad hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Bagaimana cara menggapai ketakwaan itu? Walatandur nafsu ma qaddamat ligon. Hendaklah setiap diri mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk menata hari esok. Berarti salah satu cara menggapai ketakwaan adalah muhasabah. Di sini ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah. Bagaimana cara menggapai ketakwaan itu? Sesuai dengan tema yang sedang dibahas di ayat-ayat sebelumnya. Salah satu menggapai ketakwaan itu adalah wadharu riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Sisa-sisa rente, sisa-sisa bunga. Sisa-sisa tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu. Artinya adalah Orang yang sudah mengaku beriman tetapi belum meninggalkan sisa-sisa riba, masih bergelimang dengan riba atau masih berkaitan dengan urusan yang namanya riba, maka dia belum menjadi orang bertakwa. Dia baru menjadi orang beriman kalau ibadah mahdohnya taat. Kan yang namanya orang beriman itu akhi adalah seorang muslim yang membuktikan keislamannya dengan beribadah kepada Allah. Dia muslim, sholat, puasa, haji, ngaji, zikir, doa. Dia adalah mukmin. Dia adalah mukmin. Sudah setingkat naik dari muslim. Ya, seseorang cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sudah menjadi seorang muslim statusnya, identitasnya adalah Islam, dia sudah menjadi seorang muslim. Tetapi apakah dia menjadi seorang mukmin atau tidak sangat bergantung. Apakah dia melaksanakan ibadah atau tidak. Sebab yang namanya iman adalah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dalam perbuatan. Jadi seorang muslim yang sudah membuktikan keislamannya dengan ibadah mahdoh, ibadah yang sifatnya kesolehan pribadi, solihan tarbiyan, hubungan dia dengan Allah seperti sholat, puasa, haji, ngaji, zikir, doa, maka dia sudah menjadi mukmin. Tetapi apakah dia sudah menjadi mutakin atau tidak sangat bergantung apakah dia melaksanakan perintah lanjutan bukan sekedar kesolehan pribadi tetapi juga kesolehan sosial kesolehan sosial yang disebut di ayat ini adalah menjauhi riba. Boleh jadi ada orang dia sudah haji, ibadahnya rajin, ke masjid nggak pernah ketinggalan, berjamaah selalu always, puasa sunnahnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi maaf dia hidup dari bunga di bank konvensional dari uang pensiunnya maka dia sudah jadi mukmin sayang belum menjadi muttaqi. Dia sudah soleh secara pribadi. Sholat, puasa, haji, ngaji, dikir, doa, ke masjidnya rajin. Tapi sayang, dia masih bergelimang, masih belum meninggalkan sisa-sisa riba, maka dia baru menjadi mukmin, belum menjadi muttaqi. Sebab akhi, yang namanya muttaqin adalah seorang mukmin yang kesolehannya bukan hanya kesolehan pribadi, hubungan dia dengan Allah dalam konteks ibadah makhluk, tapi juga memiliki kesolehan sosial. <clears throat> Zakat, infak, sodako, peduli sama si yatim, peduli sama si miskin, meninggalkan riba, muhasabah, jujur, itulah karakter-karakter ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita orang beriman yaitu orang Islam yang sudah taat ibadah secara makhluk meningkatkan keimanan ini menjadi muttaqin salah satu cara yang disebut di sini adalah meninggalkan sisa-sisa riba meninggalkan semua hal yang berkaitan dengan riba ya akhi kenapa kita harus menjadi orang bertakwa dengan meninggalkan segala macam yang berkaitan dengan riba sebab hanya orang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah banyak hal di antaranya Allah menjanjikan akan dimudahkan segala urusan wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra siapa yang bertakwa kepada Allah artinya dia sudah soleh secara pribadi sudah jadi mukmin dan sudah soleh pula secara sosial Salah satunya adalah meninggalkan riba. Yaj'allahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan segala urusan. Urusan apa, akhi? Urusan apa saja? Urusan keluarga, urusan rezeki, urusan pekerjaan, urusan jodoh, urusan anak, urusan jodoh anak, urusan apa saja Allah akan mudahkan ketika dia mampu menggapai ketakwaan dan salah satu ketakwaannya itu adalah meninggalkan riba. Itu janji Allah dan Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Yang suka ingkar janji mah yang waktu kampanye getol berjanji. Kalau sudah naik mah lupa dengan janji. Di ayat yang lain Allah akan selalu berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya dia seorang muslim yang sudah melaksanakan kesolehan pribadi sehingga menjadi mukmin dan sudah meningkatkan kesolehan pribadinya itu dengan kesolehan sosial sehingga menjadi muttaqin. Salah satunya dengan meninggalkan riba. Allah akan selalu berikan jalan keluar. Ada masalah, ada jalan keluarnya. Ada problema, ada solusinya. Ada kesulitan, ada alternatifnya. Dan yang lebih indah lagi, lanjutan ayat itunya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Diberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Saya sering mengatakan orang bertakwa itu tidak perlu kaya, yang penting tuh ya, waktu butuh ayah. Kalau kaya mah capek mikirin harta, kalau kaya mah nggak bisa tidur takut dirampok orang. Kalau tuh ya, waktu butuh saja ayah, pas-pasan, pas butuh, pas ada. Pas mau umroh ada. Pas mau nyekolahin anak ada. Pas mau ngambil program pasca ada. Pas mau beli rumah ada. Dari mana jalannya? Allah akan janjikan. Yang penting menempuh ikhtiarnya. Lalu di atas segalanya dijanjikan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin bersegeralah kepada ampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi yang bertakwa. Syub akhi, perhatikan akhi, perhatikan ya ikhwan, yang dijanjikan oleh Allah dimudahkan segala urusan, yang dijanjikan oleh Allah diberikan jalan keluar, yang dijanjikan oleh Allah rizkinya dijamin, yang dijanjikan oleh Allah disediakan sorga adalah orang yang bertakwa yaitu seorang mukmin yang di samping sudah taat ibadah secara pribadi salat puasa haji ngaji ya kan zikir doa umroh dia juga melaksanakan ibadah dalam bentuk sosial salah satunya meninggalkan riba itu yang dijanjikan Allah maka kalau ada orang mengatakan, ah gua sholat rajin berjamaah, tahajud tiap malam, baca Quran tiap hari, puasa sunnah sering. Tapi kayaknya masalah banyak amat. Wajar akhi, antum baru jadi orang beriman. Belum menjadi muttaqin. Yang Allah janjikan dimudahkan segala urusan. Yang Allah janjikan diberikan jalan keluar. Yang Allah janjikan rizki dijamin. Yang Allah janjikan surga, Itu adalah orang bertakwa Orang bertakwa keimanannya selangkah lebih maju lagi. Bukan hanya taat secara pribadi, sholat, puasa, haji, ngaji, dikir, doa. Tapi juga dia soleh secara sosial, solehan ijtimaiyah. Satu diantaranya meninggalkan riba. Di ayat yang lain tadi, senantiasa jujur. Di ayat yang lain tadi, muhasabah diri. Di ayat yang lain masih ada lagi yang lainnya yang lainnya. Ada delapan Perintah yang diawali ya ladina amanu, perintahnya takwa, berikut kiat-kiat melakukan. Satu yang kita bahas hari ini adalah meninggalkan riba. Wadaru mabakiyana riba in kuntum mu'minin. Syub antum perhatikan. Diawali ya ladina amanu, ditutup in kuntum mu'minin. Seolah Allah Subhanahu wa taala nggak akan ngereken keimanan kita jika masih bergelimang dengan riba seolah Allah menggantungkan pengakuan keimanan kita itu dengan mau nggak berpisah dengan yang namanya riba apapun bentuk dan jenisnya maka ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina manu perintahnya perintah takwa cara menggapai ketakwaannya itu dengan tidak lagi ada urusan dengan riba baru ditutup kalau ente benar-benar orang beriman. Syub akhi, dalam tafsir itu ada dua kalimat yang kalau disebut salah satu berarti sudah mencakup keduanya. Kalimatani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ada dua kalimat yang kalau disebut keduanya dalam satu ayat maknanya berbeda. Tapi kalau hanya disebut satu maknanya mencakup. Apa itu? Iman dan Islam. Jika Allah hanya menyebut satu kata dalam satu ayat yaitu iman, itu sudah mencakup Islam di dalamnya. Jadi kalau disebut in kuntum mu'minin, ae in kuntum muslimin. Sudah include di situ. Sehingga ayat ini kira-kira ditafsirkan, hai orang-orang yang sudah beriman, yang sudah soleh secara pribadi, sudah taat ibadah mahdoh. Bertakwalah kepada Allah. Tingkatkan dengan taat ibadah secara sosial, kesulitan sosial. Salah satu caranya, wadaru mabakia mina riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Jika MT benar-benar muslim. Jika MT benar-benar mukmin. Karena iman dengan Islam, kalau disebut salah satu maknanya dua. Kalau disebut dua-duanya baru maknanya terpisah. Misalnya ada ayat, innamal mu'minuna ikhwah bahwasanya orang-orang beriman itu bersaudara. Ae innamal muslimun ikhwah. Sudah include. Ini penting karena ada tafsir jalan lain, bukan jalan lain, tafsir jalan lain itu yang mengatakan yang bersaudara kan orang beriman, bukan orang Islam. Jadi apapun agamanya, kalau sama-sama iman, ya itu bersaudara. Nah, ini namanya tafsir jalan lain. Mupasirnya namanya jil, Kata dia ayatnya saja inamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang beriman agama apapun punya iman. Berarti agama apapun kalau sama-sama punya iman itu bersaudara. Itu tafsir jalan lain. Mupasirnya namanya jil. Padahal innamal mu'minuna ikhwah ay innamal muslimuna ikhwah. Kalau disebut satu maknanya dua. Seperti ini, in kuntum mu'minin ay in kuntum muslimin. Hai hey, orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa sisa riba jika ente benar-benar muslim sejati. Ya. Nah, kalau disebut dua-duanya dalam satu ayat baru maknanya berbeda. Misalnya ayat qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, itu baru maknanya berbeda. Tapi kalau hanya disebut sekali dalam ayat apapun itu bermana include. Contoh lain, qad aflahal mu'minun. Ae qad aflahal muslimun. Sudah include di dalamnya. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Salah satu mewujudkan ketakwaan itu tinggalkan sisa-sisa riba. Riba kemarin sudah kita jelaskan tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu tambahan atas pokok bukan dari hasil ya itu bedanya dengan bagi hasil in kuntum ini, jika kalian muslim sejati jika kalian mukmin fa in lam taf'alu tapi kalau ente tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba itu pak zanu biharbi minallah umumkan perang lawan Allah dan Rasulnya tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang lebih keras dengan tantangan perang kepada Allah selain tentang riba. Maka para mufasir mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan zina tapi tidak sedahsyat Allah mengharamkan riba. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khomer tapi tidak sedahsyat Allah mengharamkan riba. Bayangkan sampai ditantang perang melawan Allah dan Rasulnya. Naudzubillah min dalik. Ya. Makanya pantas di dalam hadis riba bid'un wa sab'una baban. Riba itu ada 70 pintu. Aisaruha mithlu an kihar rajul ummah. Yang paling ringannya seperti seseorang naudzubillah min dalik menzinahi ibu kandungnya. Saking dahsyatnya ketika Allah mengharamkan tentang riba. Maka di antara pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para hujaj, kepada para haji di Arafah, sekaligus pesan terakhir karena setelah itu tak lama kemudian beliau wafat sehingga khutbahnya saja disebut khutbah wada. Satu di antaranya adalah pesan untuk meninggalkan riba. Wa intubtum jika kalian bertobat, tobat artinya berhenti dari yang namanya riba yang lalu-lalu semoga Allah mengampuninya berhenti berjanji untuk tidak kembali lagi falakum ru'usu amwalikum bagi kalian pokok hartanya saja la tadlimun wa kalian tidak berlaku dolim karena tidak mengambil harta dengan cara yang tidak hak juga tidak didolimi toh pokok hartanya masih lalu wa in kana du usratin jika orang yang meminjam harta itu dalam kesulitan panadiratun ilai maisarah kasih tempo, kasih tanggungan sampai dia bisa memudahkan untuk bayar. Wa antasaddaqu khairul khairulakum. Tapi jika kalian merelakan, mengikhlaskan, mensodakohkan, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun jika kalian tahu. Ayat lanjutannya ini, jika posisi kita sebagai yang punya uang, lalu meminjamkan kepada seseorang dan seseorang itu kesulitan. Kata Allah, kasih tempo sampai dia bisa bayar. Bukan sebaliknya. Sudah orang itu susah makanya minjem ke kita, eh dikenai bunga atau pengertian atau ngangkat jidat ya. Dengan berat pula. Nauzubillah Itu bukan perilaku orang bertakwa. Jangankan orang bertakwa, perilaku mukmin saja bukan. Jangankan mukmin, perilaku muslim saja bukan. Karena Allah jika orang yang meminjam ke kamu itu dalam kesulitan, kasih tempo. Panadiratun ila maisarah. Kasih tempo sampai dia bisa memudahkan. Sulit aja tetap sulit wa antas sadaqu lakum. Akhirnya ketika kamu jika kamu merelakan, meridokkan, sudahlah memang dia kesulitan. Saya alhamdulillah Allah kasih dari sisi yang lain. Khair lakum itu jauh lebih baik. In kuntum ta'lamun jika kalian tahu dan pasti Allah ganti dari sisi yang lain. Ya. Yeah? Wattaqullah. Ah, selanjutnya wattaqu yauman. Dan takutlah, bertakwalah. Yauman turja'una fihi ilallah. Pada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Itulah hari kiamat. Antum perhatikan persoalan ini dikaitkan dengan dengan hari kiamat. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan dalam transaksi keuangan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Suma tuwafa kullu nafsi makasabat. Lalu setiap jiwa ya, akan dimatikan dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan wahum layun yudlamun dan tidak ada yang didolimi semuanya mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan Ya akhi, setelah Allah Subhanahu wa taala melarang riba dengan segala sisa-sisanya, Allah menutup dengan mengingatkan tentang pertanggungjawaban di akhirat kelak. Tapi sebelumnya memberikan tawaran. Ente mau ngasih tempo atau mau meridokkan? Jadi solusinya itu ada dua, hanya dua. Kalau orang kesulitan membayar utang ke kita, you mau ngasih tempo sampai dia bisa bayar, silahkan. Itu hak antum. Atau mau diridokkan. Ah, itu lebih baik. Nah, setelah itu baru ingatkan. Tapi ingat loh, ada hari di mana semua harus dipertanggungjawabkan dan tidak ada kedoliman di sana. Allah tidak memberikan paksaan, pilihannya ada pada kita. Mau kekeh saja dengan riba dengan alasan sudah lazim, sudah biasa, dia juga setuju kok. Oke, okay, berarti perang lawan Allah dan Rasul. Tapi kalau sudahlah dikasih tempo, juga boleh. Itu harta antum. Tapi kalau sudahlah aneh ridhokan, oh itu lebih baik. Namun semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya akhi, inilah yang membedakan kita orang-orang beriman, kita orang-orang muslim ya, dengan yang lain. Semua yang kita lakukan dalam aktivitas mencari maisha, mencari rezeki dalam aktivitas dunia ini, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dipertanggungjawabkan di suatu hari di mana di situ tidak ada kedoliman keadilan yang sejati maka orang-orang yang didolimi akan berhak menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dalik jangan sampai kemudian termasuk kita di antara orang yang dituntut oleh orang-orang yang terdolimi di dunia ini saja ngaji kita waktunya habis ya nah, masih ajian tentang Sampai di sini kajian tentang riba e, dicukupkan karena di ayat berikutnya akan kita sambung bulan depan insya Allah itu tentang administrasi ayat terpanjang dalam Al-Quran dan ternyata administrasi juga bagian dari indahnya ajaran Islam yang lengkap dan sempurna itu Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina ya Allah luruskan pemahaman agama kami panduan hidup kami wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna sejahterakan dunia kami tempat kami menapaki kehidupan wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna sukseskan akhirat kami tempat kami kembali waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair jadikan kehidupan adalah tambahan segala kebaikan bagi kami dalam umur yang barokah waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Allahumma inna nas'aluka insyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maradan ghair musi wala Ya Allah kami mohon kepadamu kehidupan yang menyenangkan, kematian yang mengistirahatkan suatu saat nanti dan dijauhkan dari segala kesulitan.